بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Ikhwan kiram, akramani wa akramakumullah taala. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Ma'alim Dakwati Ahli Sunnah, simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Sebut tulisan milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala. Kita masih memiliki beberapa bagian akhir dari judul bab tentang simbol dakwah ahlu sunnah keterkaitan sikap mereka kepada para pemimpin. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah menghindari dua hal berkaitan dengan pemimpin. Yang pertama adalah tidak datang menjilat, tidak datang mendekat kepada mereka karena Yang ada pada pemerintah hanyalah fitnah. Kemudian yang kedua, nah mereka juga tidak mencela tidak merendahkan. Maka datang juga bagian akhir dari buku ini nanti boleh terangkan. Nah, bahkan mereka berdoa dengan doa kebaikan pada pemerintah. Karena ketika pemerintah baik, niscaya rakyat pun akan menjadi baik. Kita akan lanjutkan ada beberapa bait syair. Setelah kemarin kita baca selesai tentang pembahasan para ulama sunnah, mereka menghindarkan diri mereka ketika ditawari untuk duduk di salah satu akan kursi ke kepemerintahan. Kata beliau, وَصَارَ حَالُهُمْ jadilah keadaan mereka, kondisi mereka, yakni ulama sunnah, yang terakhir beliau sebutkan ada para penuntut ilmu, di awal jenjang mereka menuntut ilmu, mereka bersungguh-sungguh. Akhirnya ketika mereka sudah memiliki ilmu, memiliki apa yang mereka cari selama ini, mereka pun mendapatkan julukan Nah, memiliki ilmu disyaratkan telunjuk kepada mereka. Namun di akhir kisah mereka akhirnya mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan mengajar, meninggalkan dakwah hanya karena perkara naam duniawiyah. Antara dengan yayasan atau posisi jabatan <clears throat> atau untuk mencari upah dan gaji menjadi imam masjid dan semisalnya. Wasarahaluhum kama dan jadilah keadaan mereka sebagaimana yang dikatakan dalam empat bait syair di bawah ini. Unu yatlubunal ilma fi kulli baldatin. Syababan falamma hassaluhu wa hasharu. Wa sahhalahum isnaduhu wa usuluhu wa saru syuyukhun dayya'uhu wa adbaru. Famalu 'ala dunya fahum yajlibunaha bi akhlaq bi akhlafiha maftuhaha la yusir la yusarraru Faya ulama uddini aina ukulukum wa aina alhadithul musnadul mutakhayyaru. Kandungan bait syair ini menggambarkan tentang mereka ini yang diinginkan para penuntut ilmu dari seluruh negeri. Mereka menuntut ilmu masih di usia muda belia, syabab. Akhirnya ketika mereka pun mendapatinya, mereka pun disebar mereka menyebar ke seluruh penjuru negeri dengan tujuan maksud untuk berdakwah. Akhirnya mereka ketika telah menjadi syuyuh, menjadi ulama, akhirnya mereka pun karena fitnah dunia akhirnya doyau. Nah, fitnah dunia, fitnah yang termasuk salah satu di antara fitnah besar yang menyia-nyiakan dan menterlantarkan para penuntut ilmu. Ini pun diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. dunia, watakun nisa. Waspadalah kalian terhadap dunia, waspadalah kalian terhadap wanita. Fitnah dunia, fitnah wanita, sama besarnya. Namun Nabi SAW mengedepankan penyebutan tentang fitnah dunia, menunjukkan bahwasanya lam memiliki nilai lebih, lebih doror, lebih bahaya daripada fitnah wanita. Fitnah harta, Nah, demikian juga termasuk fitnah yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Dalam satu nasihat dan teguran juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya bukanlah yang beliau khawatirkan dari umat beliau adalah fitnah kemiskinan Nanti ketika ada umat yang beliau miskin, beliau tidak khawatirkan hal tersebut. Namun yang beliau khawatirkan adalah ketika dibukakan perkara dunia. Akhirnya umat beliau berlomba-lomba untuk menggapai dunia tersebut. Dalam hadis Al bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu dalam sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatu ad dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Yang artinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, namun yang aku khawatirkan kepada kalian adalah apabila dibukakan kepada kalian perkara dunia, ya, dilapangkan, diluaskan, digolontorkan kepada kalian perkara dunia, akhirnya mencelakai kalian sebagaimana mencelakai umat terdahulu. Akhirnya membuat kalian celaka sebagaimana mereka pun celaka. Ini hal yang hendaknya seorang penuntut ilmu mawas padainya Karena terbukti banyak sekali bahwasanya di awal menuntut ilmu mungkin orang tersebut lurus istiqomah. Sampai boleh isyaratkan, sampai boleh isyaratkan bahwasanya yusharu ilaihim bil banan. Sampai-sampai eh, jari telunjuk mengisyaratkan kepada mereka bahwasanya mereka adalah si fulan, mereka adalah muridnya si fulan, mereka adalah lulusan dari markis fulan. Sekian tahun belajar yang ternyata di kemudian hari dia terfitnah dengan fitnah dunia wallahu musta'an wa qala akhar berkata yang lainnya masih berkaitan dengan bait syair atau sebelumnya masih berkaitan dengan bait yang kita baca tadi pemalu ala dunia akhirnya mereka pun condong kepada dunia kemudian sang penulis membawakan bait syair sebagai bentuk teguran bahwasanya faya ulama dunya fala faya ulama uddin ain aqulukum wahai ulama agama ya orang alim dari sisi ilmu agama eh tadinya kalian adalah alim sekarang ketika kalian terfitnah inilah yang dijulukan kepada kalian aina aqulukum di mana akal-akal kalian di mana hadis yang dahulunya kalian baca di mana hadisnya yang kalian dahulu sebarkan hadis yang musnad dan hadis-hadis pilihan wa qala akhar Yaquluna li fikan kibadun wa innama ra'au rajulan aw mawqifid dhulli ahjama. Aran nasa man hana indahum wa man akramtahu wa man akramathu izzatun nafsi ukrima. Akramathu izzatun nafsi ukrima. Idza qila hadha manhalun qultu qad ara walakinna nafsal hurri tahtamilu dhama dhama haus. Wa ma kullu barakin la hali yastafizuni wa ma kullu man laqaitu ardahu mun'ima. Walam abdulan fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqit man laqitu lakin li ukhdama. Aashqa bihi garasan wa ajnihi dillatan. Idan fattiba'ul jahli qad kana aslama walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahumu walau addamuhu fin nufusi la'uddima walakin adalluhu fahana wadannasu <clears throat> muhayyahu bil atma'i hatta tajahhama hampir sama dengan di atas hadis ini terdapat celaan bagi para penuntut ilmu yang tadinya dia adalah di atas keistiqomahan. Kemudian karena dia merendahkan ilmu tersebut dengan mengharap dia dikhidmat. Mentang-mentang dia punya julukan Ustadz, Syekh, Kiai. Dia mau dia dilayani, dipenuhi segala kebutuhan dia. Akhirnya resiko dia adalah harus merendahkan ilmu, harus merendahkan harga diri dia. Terakhir di sini kata sang penulis membawakan bait syair ini, eh seandainya ahlul ilmi menjaga ilmu tersebut, niscaya ilmu itulah yang akan menjaga mereka. Seandainya mereka mengagungkan ilmu pada diri-diri mereka, niscaya diri mereka pun akan agung. Akan tapi merendahkan ilmu. Dengan cara meng mengobral ilmu di sisi orang-orang yang memiliki harta benda duniawi. Jadi mereka barter. Ilmu yang mereka punya mereka gadaikan demi mendapatkan dalam dunia. Wallahu musta'an. Terakhir sebagai inti dari bait syair ini sang penulis bawakan, fasyahiduna min hada anna ulama as-salafi kana indahum iffatan. Kana indahum iffatun wa qana'atun wa kanu yabta'iduna an abwabis salatin wa la yanzil wa la yatanazzaluna lahum wa la yujabilunahum wa yudahinunahum. Kesimpulannya rangkuman dari dari pembahasan kita di sini bahwasanya para ulama salaf, ulama orang soleh terdahulu, dahulunya mereka memiliki kehormatan diri dan rasa kecukupan. Nah, apa yang Allah anugerahkan kepada mereka itulah yang mereka nah, terima <clears throat> Serta keadaan mereka juga adalah mereka menjauhkan diri mereka dari pintu-pintu para pemimpin. Ya, mereka tidak datang mendekat. Pintu para pemimpin adalah pintu fitnah. Serta mereka juga tidak merendahkan diri mereka di hadapan para pemimpin. Tidak memelas, tidak mencari muka, yujamilunahum, yudahinunahum. Nah, tidak datang mencari muka di hadapan para pemimpin. Inilah keadaan para salafun soleh ridwanullahi alaihi majma'in dan hendaknya setiap pelaku dakwah sunnah meniti jalan yang ditempuh oleh naam para pendahulu kita salafus saleh. Nam Terkadang ikhwan al kiram, para pemimpin di sisi dai sunnah adalah fitnah. Mau mendekat salah, menjauh juga serba salah. Mendekat nanti dituding bahwasanya hanya mencari perkara duniawi, akan ya. datang mendekat kepada kepada pemimpin Nah, ulama tersebut akan dicurigai. Entah apa yang dicari Dunianya, atau jabatannya, atau sesuatu dari perkara duniawinya. Menjauh dari para pemimpin juga dituding nah, radikal, terorisme, dan semisal Intinya dilema. Hanya saja para barakallahu fikum jami'an, terangkan kepada umat seperti ini akidah kita, jangan sembunyi-sembunyi. Akidah sunnah adalah terang, gamblang, jelas. Jadi seperti akidah sebagian firqoh yang enam terselubung. Mereka bergerak hanya dari bawah tanah. Sembunyi-sembunyi. Nah, jalan menunduk. Ternyata menanduk. Karena sebagian firqoh, barakallahu fikum, apalagi dengan sistem bayat, khawarij, dan yang memiliki pemahaman khawarij, mereka punya trik-trik untuk bisa masuk ke dalam kepemerintahan. Ada yang dari jarak jauh membenci, mereka meneror, mengebom. Nah, dan ini sangat jelas gamblang sekali dari mereka memiliki ciri-ciri kudeta, demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan dan semisalnya. Ada juga sebagian firqa yang sebenarnya mereka membenci pemerintahan tapi mereka masuk ikut di dalam panggung pemerintahan yang alasan mereka mereka mau merubah dari dalam. Nah, dan semuanya adalah bahaya. Manapun kelompok tersebut adalah bahaya. Ahlu sunnah wal jamaah, akidah mereka jelas gamblang. Mereka pun katakan hal ini di hadapan para pemimpin. bahwasanya nah, kalau mengikutkan kita masuk ke dalam panggung demokrasi, afwan. Hal tersebut menyelisih syariat dan kita tidak ikut-ikutan. Siapapun pemimpin yang naik kita hormati, kita hargai. Kita akan taat kepada pemerintah tersebut ketika itu adalah dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun datang mendekat kepada para pemimpin itu yang kita hindari. Makanya beliau sebutkan kepada kita sebagai pembahasan terakhir dalam bab ini bahwa nah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mencontoh para ulama sunnah mereka terdahulu bentuk kebaikan mereka kepada para pemimpin adalah dengan cara pertama menasihati kemudian yang kedua mendoakan kebaikan pada pemerintah dan ahlu sunnah wal jamaah dakwah sunnah wal jamaah sangat membenci yang namanya naam khawarij keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Karena mereka menganggap bahwasanya hidup seribu tahun dengan pemimpin yang dolim bertindak semena-mena, harta rakyat diambil, rakyat kecil miskin ditindas, dianiaya. Masih lebih mending dibanding nam hidup satu hari saja tanpa ada pemimpin. Kita ulangi, Para ulama salaf radhiyallahu alaihi majma'in mengatakan bahwasanya hidup seribu tahun dengan pemimpin yang dolim. Artinya apa? Rakyat akan menderita dengan rezim kepemerintahan yang bertindak semena-mena. Mereka hanya menuntut hak mereka, kewajiban mereka sebagai seorang pemimpin, mereka tidak penuhi. Dari sisi rakyat menderita. Harga barang membumbung tinggi, pendapatan yang nampas pasan. Namun hal tersebut masih masih lebih penting Dibandingkan ketika hidup satu hari saja tanpa ada pemimpin. Atau tahu beberapa negara sekarang. Sekarang ini masih berlanjut. Berlangsung. Hidup tanpa pemimpin. Apa yang terjadi? Nah, kemaksiatan merajalela. Perampokan, penculikan, pemerkosaan. Al-Muhim kasus kriminalitas merajalela. Kemudian bagaimana solusinya? Tidak ada. Karena tidak ada pemimpin. Tidak ada penegak hukum. Tidak ada hukum yang berlaku. Yang kuat memakan yang lemah. Itulah buah hasil dari ketika tidak ada pemimpin. Makanya orang-orang yang mencela pemerintah mereka tidak tahu bahwasanya dampak buruk dari itu adalah seperti ini nanti ujungnya. Nah, ada negara besar yang sekarang tumbang karena apa? Tidak ada pemimpinnya. Tidak ada penegak hukumnya. Yang jadi korban apa? Kita sebagai rakyat kaum muslimin. Harta kita diambil karena kita lemah diambil oleh yang kuat. Nah, kaum wanita begitu banyak mereka dilecehkan. Anak-anak dijadikan sebagai kasus eksploitasi dan seterusnya. Karena apa? Ketidak adanya kepemimpinan, tidak adanya kepemimpinan. Dan itu yang kita hindari. Makanya ahlu sunnah wal jamaah selalu mewanti-wanti kepada umat bahwa seburuk apapun keadaan para pemerintah, seburuk apapun naam, yang ada pada diri pemerintah, jangan kita celah, jangan kita ajak orang untuk membenci mereka. Karena buah hasil dari fitnah yang akan timbul, di balik itu akan lebih besar dorornya. Wallahi hanya ahli sunnah yang punya akal sehat yang bisa memikirkan tentang hal-hal semacam ini. Mereka tidak hanya memikirkan tentang hari ini saja. Mereka juga memikirkan tentang hari esok dan seterusnya. Dan hidup di atas sunnah barokah. Nah, hidup di atas sunnah adalah keberkahan. Ikuti bimbingan para salaf ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, niscaya hidup akan bahagia. Kata beliau berikutnya, Wa ma hadza kanu yad'una lahum bil hidayati was salah wal muafa. Dan bersamaan dengan ini para pemimpin, eh, maksud kami ada dakwah sunnah. Sikap mereka terhadap para pemimpin adalah mereka berdoa kebaikan kepada mereka, mendoakan hidayah. Dan jangan lupa, wahai ahlu sunnah wal jamaah, wahai pelaku dakwah ahlu sunnah wal jamaah, baik itu da'i ataupun mad'u, baik itu tabi' ataupun matbu' Nah, hendaknya ini ada pada diri kita karena ini adalah ciri khas ahlu sunnah mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Bukan dicela, bukan sengaja diselisihi, bukan mengajak orang lain ayo kita menyelisihi pemerintah. Mereka punya hak untuk kita taat. Yang dari perintah dari Allah Tabaraka wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Namun ketaatan sekedar nam. Ketika itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hak untuk kita doakan kebaikan. Karena kebaikan pada pemimpin adalah kebaikan juga pada umat. Ketika rusak para pemimpin, niscaya rakyat pun akan rusak. Ingat tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni wal walladzi khabutha la yakhruju illa nakidan. Negeri yang baik juga akan mengeluarkan hasil yang baik ya rakyatnya baik. Nah, kehidupannya baik. Keadaan sosial budayanya baik. Kalau negerinya baik. Namun kalau negerinya rusak, akan rusak juga seluruh tatanan kehidupan dari atas sampai bawah. Nah, kebaikan negeri di mana puncaknya? Di mana berasal dari para pemimpin? Pemimpinlah yang menentukan ke, ke, kebijakan, program ke depannya. Wa adamu du'ai alaihim wa adamu sabbihim wa syatmihim. Serta para Nah, dakwah sunnah mereka mencontoh para salafun soleh. Mereka tidak mendoakan kejelekan kepada para pemimpin serta tidak mencela dan menghina mereka, tidak boleh. Terlarang untuk mencela pemimpin di halayak ramai. Di mimbar-mimbar di majelis taklim hukumnya tidak boleh. Fa inna hadhil mas'alata min ma'alim da'wati ahli sunnah. Karena Perihal ini adalah bagian daripada simbol dakwah ahlu sunnah. Artinya adalah ciri khas mereka. Ciri khas dakwah ahlu sunnah adalah menghormati pemimpin. Ciri khas dakwah ahlu sunnah adalah mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ciri khas dakwah ahlu sunnah adalah na'am barakallahu fikum jami'an. Tidak mendoakan kejelekan, tidak juga menghina dan mencela mereka. Ini semuanya menyelisihi dakwah ahlu sunnah. Jangan juga sengaja menyelisihi para pemimpin berkaitan dengan kebijakan-kebijakan mereka secara terang-terangan. Meskipun kita tahu bahwasanya itu adalah kesalahan, kita selisihi mereka dalam hal tersebut, tapi tidak perlu untuk dipublikasikan. Tidak perlu untuk nam di halayak ramai disebutkan. Kalau Imam Al-Barbahari fi kitab sunnah, fakra mi'a wa Wasalasi, Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau As-Sunnah, Syarh Sunnah, dalam poin yang ke-136 dia menyebutkan Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Berarti kamu boleh jadikan ini sebagai standarisasi. Bahwasanya orang tersebut pengekor hawa nafsu atau pemikul dakwah sunnah. Kata beliau di sini, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada para pemimpin, maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Nah, pengekor hawa nafsu. Dan ini celaan. Ketika seorang dikatakan, dikategorikan bahwasanya dia adalah pengekor hawa nafsu, nah agamanya tidak bagus, agamanya tidak baik. Dan apabila pada kebalikannya, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada kepada para pemimpin, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah Sahibu sunnah. Insya Allah. Nah, ini kata Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari, Ikhwanul Kiram, di bagian daripada Tabi'i Sogir, tahun 300-an, ingin berpindah ke tahun 400-an. Artinya beliau juga adalah salaf. Dan buku ini sudah ada semenjak 6 Imam Barbahari, keberadaan beliau, Imam Al-Barbahari. Artinya seperti inilah akidah sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang tidak pernah berubah bahwasanya mereka punya sikap yang tepat terhadap para pemimpin. Sebelum kita akhiri, masih ada satu ini ya lagi. Kesimpulan sederhana tentang pembahasan kita, sikap dakwah sunnah terhadap para pemimpin. Nah, mereka menghormati, menjunjung tinggi, serta mereka punya kewajiban untuk taat kepada para pemimpin sebagaimana perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan catatan bahwasanya Taat kepada para pemimpin adalah sebatas taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain bahwasanya ketika taat kepada pemimpin namun bentuknya adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya la ta'ata lima khlukin enam fi maksiatil khari. Ini yang mereka jadikan sebagai akidah dan ideologi mereka. al mengatakan bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dalam bentuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, akidah lusunah wal Jamaah berkaitan dengan para pemimpin adalah bahwa mereka tidak datang mendekat, duduk bergaul dengan para pemimpin karena para pemimpin di sisi mereka mereka hidup dengan fitnah, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah jabatan dan seluruhnya. Tidaklah fitnah yang diwanti-wanti oleh agama kecuali ada pada mereka. Makanya dakwah lusunah menghindarkan diri dari fitnah. Termasuk pintu fitnah adalah datang mendekat kepada enam para pemimpin. Ini wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waman jalasa sultan aftatan, waman ata abwaba sultani iftatan." Barang siapa yang datang ke pintu-pintu para pemimpin dia akan terfitnah. Barang siapa yang duduk bergaul dengan pemimpin dia akan terfitnah. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berikutnya lagi sebagai kesimpulan tentang motif dakwah ahlu sunnah berkaitan dengan para pemimpin. 6. Tidak mencela mereka, tidak memusuhi mereka, tidak turun ke jalan orasi, demonstrasi, unjuk rasa, dan semisalnya. 6. Menyatakan tentang tentang ketidaksetujuan. Adapun sese seseorang, adapun 6. Dakwah sunnah ketika mereka tidak menyetujui akan sebagian kebijakan dari para pemimpin, program yang mereka canangkan kepada rakyat. Kemudian ternyata hal tersebut menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara merubahnya adalah dengan menasihati. Kemudian nasihat di sini ada tiga cara, nasihat dengan kekuatan tangan, nasihat dengan lisan, nasihat dengan hati. Ahlu sunnah menasihati dengan lisan berdasarkan hadis nah Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha agama adalah nasihat. Kemudian terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aimmatil muslimina wa amatihim. Eh nasihat tertuju kepada para pemimpin dan juga kepada keumuman kaum muslimin. Jadi kesalahan yang ada pada naam para pemimpin bukan dengan diumbar, bukan dengan berbicara di hadapan halayak ramai diumumkan kemudian mengajak manusia untuk ikut membenci dan memusuhi para pemimpin. Namun dengan cara dinasehati. Secara sir, tulis surat atau datang secara empat mata berbicara. Inilah akidah sunnah wal jamaah. <clears throat> Kata beliau terakhir alinea ini. Wa yaqul Fudail bin Iyad dan berkata Imam Fudail bin Iyad Lau kanat li da'watun dan sebagai riwayat mustajabatun. Tuha illa fi sultan. Kata Fudail bin Iyad, seandainya aku punya aku memiliki doa yang pasti dikabulkan, doa yang mustajab. Seandainya aku mengetahui bahwa Allah akan menerima doaku tersebut, niscaya kata di, kata beliau, kata Fudail bin Iyad, aku akan jadikan doa tersebut kepada pemimpin. Artinya aku akan mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Masih ada alur ceritanya lanjutan dari Naam ucapan ini dari ucapan Imam Fudhal bin Iyad ditanya kenapa engkau Naam memiliki hasrat untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin bukankah engkau juga memiliki harapan kebaikan baik itu di dunia dan di akhirat ya kenapa engkau tidak jadikan untuk engkau keluarga engkau orang-orang dekat engkau Qala hadatsana Ahmad bin Kamil dalam kitab Al-Hilyah Hilyatul Aulia datang dalam sumber rujukan yang lain juga Jami Bayanul Ilmu Fadli. Qala haddatsana Husain bin Muhammad At-Tabari. Qala anba'ana Mardawai As-Sa'ib. Qala sami'tu Fudailan yaqul. Nah, sampai kepada Fudail bin Iyad. Dia berkata, "Lau anna li da'watan mustajabatan, ma ja'altuha illa fi illa fi sultan." Sebagai riwayat illa fi di sultan. Seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan jadikan doa tersebut kepada pemimpin mendoakan kebaikan. Ya, agar Allah mengabulkan doa tersebut. Kila lahu dikatakan kepada dia, ada menyanggah ucapan tersebut. Ya Aba Ali. Nah, ini kunyah dari Fudail bin Iyad. Fasir lana hada Terangkanlah kepada kami akan hal ini. Eh, Kenapa engkau menjadikan doa tersebut justru kepada orang lain, bukan kepada engkau. Bukan kepada keluarga engkau, bukan kepada orang-orang yang dekat dengan engkau. Kalau dia memberikan jawaban, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni, wa jaal ja'altuha fi sultan saluha, fa saluha bi salahihi al ibadu wal bilad." Kalau aku jadikan doa tersebut untuk diriku, Belum tentu hanya, nah belum tentu kembali kepada diriku sendiri. Akan tetapi apabila aku jadikan itu kepada sultan, niscaya ya pemimpin. Niscaya pemimpin akan bagus, akan bagus juga. Dengan bagusnya kepemimpinan adalah eh, negeri dan juga rakyat. Rakyat dan juga negara akan baik. Karena mereka berpikir, eh, ulama as-sunnah yang memiliki akal yang sehat mereka berpikir jauh ke depan bahwasanya ketika pemimpin baik, rakyat pun akan baik, negeri pun akan baik. Kebalikannya, kalau pemimpin tidak baik, semuanya akan ikut tidak baik. Dan aku bagian daripada rakyat di negeri tersebut. Niscaya aku pun tidak akan baik. Faumirna an nada'u an nada'u lahum bis walam nu'mar an nada'u alaihim. Kami diperintahkan untuk berdoa kepada mereka akan kebaikan dan kami tidak diperintahkan berdoa kepada mereka akan kejelekan. Ya, jangan doakan kejelekan kepada mereka. Yang diperintahkan adalah justru berdoa kebaikan. Wa in dhalamu wajaru li'anna dhulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahuhum li anfusihim wal muslimin. Meskipun mereka bertindak lalim dan semena-mena. Eh, seandainya pun para pemimpin tersebut mereka zalim. Seandainya para pemimpin tersebut mereka bertindak naam. Ada rezim di dalamnya bertindak semena-mena. Menganiaya rakyat. Tetap kita Nam mendoakan kebaikan kepada mereka, tidak malah kebalikannya. Karena kenapa alasannya bahwa kodaliman mereka, kelaliman yang ada pada diri mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sedangkan kebaikan mereka akan berlaku kepada diri mereka dan juga kaum muslimin. Nah, dan ini adalah akal sehat. Dakwah ahlu sunnah barakallahu fikum jami'an memikirkan bukan hanya diri pribadi mereka, bukan hanya memikirkan komunitas mereka, namun mereka memikirkan maslahat agama Islam dan kaum muslimin secara global. Inilah perbedaan antara dakwah al-sunnah dan dakwah yang lainnya. Kesimpulan akhir dalam pembahasan ini tentang sikap dakwah al-sunnah wal jamaah kepada para pemimpin apa yang telah kita sebutkan sebagian di dalamnya bahwasanya enam pemerintah punya hak yang wajib bagi kita untuk memenuhinya sebagai seorang warga negara yang baik. Nah, dan hendaknya dipahami akan hal tersebut. Bahwasanya kita punya hak atau enam, kita punya kewajiban untuk ketaat enam, taat kepada para pemimpin. Tidak mendoakan kejelekan kepada mereka, bahkan sebaliknya, mendoakan kebaikan kepada mereka. Meskipun kita tetap jaga jarak dengan mereka dari sisi jangan duduk bergaul dengan dekat karena pada diri mereka terdapat fitnah. Nah, bukan cuma satu fitnah, bahkan banyak fitnah. Inilah kesimpulan tentang dakwah lusunna sikap mereka kepada para pemerintah. Masih ada waktu kita akan lanjut sebagian atau enam sedikit dari judul bab yang baru kita baca. Kata Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali, bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala sembilan berikutnya. Dakwah ahli sunnah la tad'u ila taklid. Dakwah ahli sunnah tidak mengajak kepada fanatisme. Nah, dakwah ahli sunnah tidak mengajak kepada fanatisme. tidak mengajak untuk ayo kita ikuti si fulan, alim fulani. Tidak. Kalau tidak mengajak kepada tokoh dan figur tertentu, kalau begitu kepada apa mereka mengajak? Telah terdahulu mereka mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada ahlus nam pada kitab dan sunnah lah tidak ada kesalahan. Adapun pada tokoh, figur, masih ada peluang dan kemungkinan salah. Sebelum kita lanjutkan pembacaan beberapa alinea ya, dari beberapa menit terakhir dalam kajian kita hari ini, ataklid yang kita artikan fanatisme secara bahasa diambil dari kata qallada yuqallidu taklidan. Qallada yang menempatkan enam sesuatu di leher ibaratnya seperti hewan ternak kemudian kita ikat lehernya dia, menjadikan sesuatu di lehernya dia, kemudian kita giring. Kemanapun kita sebagai penggembala, pemilik hewan ternak tersebut, kita tarik dia, ke situ pula dia akan mengikuti kita. Ini mana secara bahasa, taklid. Nah, keterkaitannya dengan pembahasan kita bahwasanya ya, orang yang taklid kepada satu tokoh tertentu, apapun yang tokoh tersebut, figur tersebut ucapkan, lakukan, perbuat, dia selalu mengikuti betul dan salahnya, baik dan tidaknya. Nah, ini secara bahasa. Yang benar kata qallada yuqallidu taklidan. Kemudian secara istilah Secara istilah adalah taklid ittiba'u man laysa bidalil bighairi dalil. Nah, Taklid adalah ittiba umal laisa bidalil bighairi dalil. Artinya adalah mengikuti sesuatu yang bukan dalil tanpa dalil. Mengikuti sesuatu yang bukan dalil tanpa dalil. Ada dua fakr dari pengertian tentang taklid yang barusan kita sebutkan ini. Yang semestinya bagi setiap penganut agama adalah mengikuti dalil mengikuti dalil. Kalau dia ikuti dalil bukan taklid namanya, tapi namanya ittiba. Yang Allah anjurkan dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala akan datangnya juga dalilnya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Rob kalian turunkan kepada kalian. Ini namanya mengikuti bukan mengikor, mengekor, bukan fanatisme. Jadi yang diikuti adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kalau mengikuti selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada dua hal. Kalau mengikuti selain Al-Quran dan As-Sunnah, ada dua hal. Dia ikuti tokoh. Ketika tokoh tersebut, sudah pasti dia bukan dalil. Namun ketika dalil bersama dia dan kita ikuti dia, nah bukan namanya taklid, karena dalil bersama dia. Kita ikuti dalil yang ada pada dia. Bukan dianya yang kita ikuti, tapi dalil yang ada pada dia. Yang taklid adalah mengikuti bukan dalil dan tanpa dalil. Ada tokoh tertentu yang dia berbicara dan ternyata salah menyelisih dalil. Kita ikuti tokoh tersebut. Inilah yang namanya taklid, fanatisme. Kita ulangi pengertian tentang taklid adalah ittiba'u ma laysa bidalilin bighairi dalil. Fanatisme adalah mengikuti seseorang yang bukan dalil dan tanpa dalil. Fakur yang pertama, kalau kita ikuti seseorang yang ternyata ada dalil bersama dia, ini juga bukan bukan bukan taklid namanya karena standarisasinya adalah dalil. Nah, namun yang yang dikatakan fanatik, fanatisme buta adalah atau bahasa di sini taklid adalah mengikuti yang bukan dalil. Jadi tokoh, figur, orang dan semisalnya tanpa ada landasan hukum, dalil bersama dia. Nah, artinya hanya ucapannya murni, pendapatnya dia semata dan semisalnya. Inilah yang namanya taklid. Kita bisa soal ini ya dalam bab ini. Artinya kalau ada orang-orang yang mengajak bahwasanya ayo kita ikuti ulama fulan, ikuti alim fulan dengan alasan bahwasanya karena dia sudah enam pengalaman dalam dakwah. Karena dia adalah ulama kibar, karena dia adalah orang yang sudah teruji, karena dia adalah orang yang berpengalaman, karena dia adalah ini dan itu. Nah, tanpa menyebutkan bahwasanya orang tersebut bersama dalil. Lah, ini namanya taklid. Mengajak untuk mengikuti tokoh tertentu, figur tertentu, itulah ajakan taklid. Wa da'watu ahli sunnati la tad'u ila taklid. Ini simbol. Dawal sunnah tidak mengajak kepada fanatisme. Fanatik buta. Alladhi huwa tiba'u man laysa bihujjah bi ghairi hujjah. Sama dengan apa yang kita sebutkan tadi, ittiba'u man laysa bidalil bi ghairi dalil. Karena taklid adalah mengikuti seseorang yang bukan hujah dan tanpa hujah. Mengikuti seseorang yang sebenarnya dia bukan dalil. Pertama kita ikat bahwasanya dalil adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman salaf. Ketika dia bukan Al-Quran, ketika bukan bukan sunnah, bukan juga salaf. Berarti dia bukan dalil. Untuk mengikuti dia hati-hati. Kalau ada dalil bersama dia, kita ikuti. Kalau tidak ada dalil, jangan ikuti. Cari dalilnya. Makanya sebagian orang dari kalangan salaf mengatakan bahwasanya undur makola wala tandur manqala. Lihatlah apa yang dia katakan, bukan siapa yang mengatakan. Nah, karena kalau siapa yang mengatakan siapa artinya adalah orang, bukan dalil. Bisa betul, bisa salah. Akar yang indah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullu kaulin yuqbalu wa yurad illa sahib hadal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini sambil mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fanatisme bukan bagian daripada dakwah Sunnah. Fanatisme bukan bagian daripada dakwah Salafi fanatisme bukan daripada agama Islam. Bal yada'una nasa ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dakwah sunnah mengajak umat manusia kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka ajak. Ayo sama-sama kita ikuti dalil, sama-sama kita ikuti Al-Qur'an, sama-sama kita ikuti As-Sunnah. Kalau bertikai antara dua pihak, kemudian ternyata kita dapati Dalil kitab dan sunnah ada pada orang yang mungkin lebih kecil, lebih muda, dibanding dengan orang yang mungkin lebih tua, besar, terkenal, tapi tidak ada dalil padanya, bukan sosoknya yang kita lihat, tapi kekuatan dalilnya yang kita pakai. Karena yang kita lihat adalah standarisasi baku, yang itu merupakan enam kekuatan dan bobot suatu ucapan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undur makola wala tandur man Kama kala Allah azza wa jal Sebagaimana ucapan Allah azza wa jal Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Awal dari surat Al-A'raf Ikutilah apa yang Rabb kalian turunkan kepada kalian Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti selain itu dari kalangan para wali-wali Sangat sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Ya, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang tidak taklid sangat sedikit. Dan tidak taklid artinya adalah dia mengikuti apa yang turun dari roh mereka. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kebanyakan orang berdasarkan ayat ini adalah taklid. Wallahul Kalilah mata ma tadhakkarun. Sangat sedikit antara kalian yang mau, mengambil pelajaran. Sangat sedikit antara kalian yang mau mengikuti nam Alkitab dan as Sunnah. Sangat sedikit antara kalian yang nah, terbebaskan dari taklid. Dan barakallahu fikum jami'an, ini enam pembahasan pembuka dari judul kitab yang judul bab yang juga menarik untuk dikaji. Insyaallah kita akan baca lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini taklid pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.